ono mana saya ngomong kita kehilangan kesempatan dipimpin oleh calon presiden negarawan yang akhirnya di Indonesia dipimpin oleh presiden salesman oh cangkemmu Fadli Zong Fadli Zong aku Kita Fadli Zong kan tau dituduk cangkemnya gue tongkatku gitu gitu nah, aku lah ketemu langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal Wa nusalli wa nusallim Wa nubarik wa nu'adim على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصل أما بعد حضرة المحترمين para yai, para masayikh para alim, para habaib yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, yang saya hormati, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, teman-teman hadroh yang sangat kasihan, karena belum ada suguhan, kuya ngono, pengajian dolanan HP, weh rupamu kaya Kipli ini sih HP ini serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat pengajian paguyupan anggrek garden serta lingkungan turi-turi putih kerep jalan menur Ketosari Ponorogo ini ganteng men sapa Heh? Mulai iki ya mungkin kacamatane 3 meter. Malam hari ini kita mengambil tema merajut kembali untuk Indonesia damai. Malam hari ini sudah tidak ada lagi 0102. Tapi yang ada 01 ditambah 02 sama dengan 3 persatuan Indonesia. <clears throat> Bapak Ibu rahimakumullah, ana cerita. Enten tiang orang masuk ke dalam eh Kang Mustofa wateng tembundi Kang Mus, bebekku ning jero mobil kalau mesake. Ah, Aku mau ngejak bojo yayangku. Aja go ning panggung tak ajar kowe, go ning panggung. Kowe cangkeme mc ini celuta tak gerantol cangkem Kok go ning panggung. Jangan, Bro. Langsung masuk kamar saja. Karena nanti dia di dalam kamar, begitu saya masuk, istri saya langsung bilang, "Bab Abah ngerasa ke keruto." Ada cerita orang masuk ke dalam rumah tukang potong rambut, minta dipotongkan rambutnya. Begitu masuk ke dalam rumah tukang, tukang potong rambut, rambut mulai dipotong, tukang cukurnya bilang, Mas jenengan tak kandani Apa? Ternyata Allah itu tidak ada Mendengar perkataan tukang potong rambut Orang ini mikir Kok wong iki ngomong Gusti Allah Rauno Ditanya Kenapa anda mengatakan Allah itu tidak ada? Dijawab sama si tukang potong rambut Kalau memang Allah itu ada Kenapa hari ini banyak orang Indonesia yang kelaparan Anak miskin gak bisa makan anak miskin nggak bisa sekolah orang orang sakit nggak bisa masuk rumah sakit kalau memang Allah itu ada kemana ketika melihat orang-orang seperti itu akhirnya orang yang dipotong rambutnya terdiam dia mikir oh bener ki cangkemi sampai akhirnya dia mau pulang dia mikir masa aku kalah dengan tukang potong rambut begitu pintu dibuka dia mau keluar Allah langsung kasih jawabannya apa jawabannya di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila rambutnya gondrong gimbal acak-acakan aja ngomong podo karo Gus Miftah ya, <laughs> aku feeling aku kaya ustate ini lah tak ajar akhirnya apa dia kembali masuk ke dalam rumah dia katakan kepada tukang cukur rambut mas saya ingin jenengan gantian tak kandani apa ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu tidak ada akhirnya tukang potong rambutnya bertanya apa maksud anda ngomong tukang potong rambut tidak ada kalau memang tukang potong rambut itu ada coba kamu lihat kenapa di depan rumah kamu ada orang gila yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan kemana tukang potong rambut dijawab sama tukang potong rambut mas kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kemari saya potong rambutnya apa jawaban orang ini yang luar biasa sama mas kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan anak terlantar gak bisa sekolah orang sakit gak bisa berobat bukan berarti Allah itu tidak ada tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kehadiran jenengan semua malam hari ini pengajian sepanjang jalan kenangan wow aku mumet dasku madep rono apa rono apa rono tak pikir tadi masuk dari sana jamannya cuma di sini tok ternyata sana sana neng guri ki yono ya ono swara tanpa rupa entot maka kehadiran anda semua malam hari ini di tempat yang baik ini ketemu dengan orang-orang baik di acara yang baik yang malam hari ini Rasulullah mengatakan layak untuk kaumun yadkurun Allah azza wa jal illa hafathumul malaikah yang acara malam hari ini insya Allah dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah amin malaikat rahmatnya semua hadir insya Allah bersama kita amin yang bersama MC insya Allah malaikat Israel alaihissalam salam. Hmm. ini menandakan apa? bahwa semangat ukhuwah kita semangat ibadah kita setelah Ramadan bisa terjaga di bulan Sawal dan bulan-bulan berikutnya. Amin Allahumma amin. Kenapa kemudian saya katakan demikian? Seringkali saya mengatakan begitu Ramadan berakhir setan itu kembali dikeluarkan dari penjaranya. Karena ketika masuk bulan Ramadan Rasulullah mengatakan, idha jaa Ramadan, futihat abul jannah wa Abu abu nar wa sufidatis syayatin." Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka neraka ditutup setan dipenjara kapan penjara setan dikeluarkan dari penjaranya nunggu MC mengeluarkannya wow. berarti MC ini setan begitu selesai Ramadan setan keluar dan Bapak Ibu rahimakumullah setan itu punya raja rajanya setan namanya iblis Anda benar tolong kalau ngomong iblis jangan lihat saya orang kok iblis ganteng kira Rono? ono iblis ki ya minimal gini gila. iya iya begitu raja iblis keluar dari penjaranya maka nanti saya bilang tujuannya nanti adalah ini ada iblis wujudnya jin ada wujudnya bukan jin termasuk iblis-iblis yang hari ini bergentayangan di Indonesia bagaimana kemudian bangsa Indonesia dibuat tidak rukun dibuat tidak akur demo macam-macam ini nanti akan saya sampaikan rahasianya di mana begitu keluar dari penjara raja iblis ini ngamuk marah-marah cara Jawa Timur pakai misuh-misuh begitu metu songkok penjara langsung bengok-bengok jian coba sehingga kemudian apa kemarahan raja iblis ini mendatangkan bala tentara setan akhirnya diputuskan pertemuan akbar para setan menghadap kepada raja iblis akhirnya raja iblis datang pertemuan di jalan anggrek garden dengan MC yang menggunakan belangkon tidak jelas Begitu mereka berkumpul, mereka menghadap kepada Raja Iblis dengan mengatakan apa? Wahai Raja kami yang terhormat, saya dengar dari alun-alun Ponorogo Anda marah. Saya dengar dari kejauhan Anda marah. Kalau boleh kami tahu, apa yang menyebabkan Anda marah? Dijawab oleh Raja Iblis dengan begitu gagahnya. Wahai bala tentara setan, rahimakumullah aku tak takon setan ki percaya karo Gusti Allah apa ora percaya tapi iblis ora taat maka ibu-ibu kalau anda meyakini itu suamimu dan kamu tidak taat kepada suamimu berarti kowe koyo iya makanya sesuk kok bojomu muni unik me me me iblis iblis hmm. ngono kuwi carane mila bojoku atau ngamuk karo aku soalnya wedi tak arani iblis apa jawaban Raja Iblis? Wahai bala tentara setan, i'lamu, ketahuilah, anna hadal yaum, sesungguhnya hari ini kata Raja Iblis adalah merupakan Idul Fitri, manusia dikembalikan kepada fitrahnya. Satu hari di mana manusia diampuni dosanya oleh Allah. Mereka seperti bayi yang kembali terlahir dari rahim ibunya. Seperti kain putih yang belum ada nodanya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalian semua tahu kata Raja Iblis 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah sampai saya haus belum datang degannya akhirnya Raja Iblis datang dengan membawa degannya kopi kuwi menangan kopi tanpa gula pahit rasanya begitu dikasih gula enak rasanya mohon maaf ketika kopi dan gula bersatu enak rasanya yang dipuji gulanya apa kopinya kopinya maka pemimpin itu seperti gula ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya iya yeah maka pemimpin itu kalau si kalau baik jangan minta dipuji kalau jelek siap-siap dicaci maki nah, oh. ngomong aku rasa seneng karo Pak Jokowi eh mulai bodoh lewat tol cangkemmu oh, cangkemmu nggih mboten Laura seneng karo Pak Jokowi mulai rasa lewat tol orang seneng karo Jokowi kok mulai lewat tol watoni boster waton munindo bose banter orang seneng karo pemerintah kok mulai liwat tol ke apa ono mana sing ngomong kita kehilangan kesempatan dipimpin oleh calon presiden negarawan yang akhirnya di Indonesia dipimpin oleh presiden salesman oh, cangkemmu Fadli Zong aku ketoke Fadli Songker wong tau dituthuk cangkeme nganggo tongkat gitu lho ketoke nah, aku lak ketemu langsung apa ini wae diwakili Fadli Song cangkeme MC nih, ye? kalau apamu Jokowi toh kalau itu lah Sallu ala Nabi Muhammad akhirnya apa kata Raja Iblis 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah Ta'ala dan kita berhasil melakukan itu betapa kemudian anak bangsa saling bertengkar caci maki istri berani dengan suami-suami tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri bahkan kita mampu memecah belah bangsa Indonesia kata Raja Iblis orang ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia gara-gara godaan iblis dan setan-setannya akhirnya ribuan suku bangsa hanya tersisa dua suku suku kampret dan suku cebong lah wong ribuan suku bangsa wong ayu ayu neng yang ini ganteng ganteng ini jomblo jomblo yang koyong kau Kau so diarani cebong karo kampret dan kita berhasil memecah belah orang-orang itu kok bisa-bisanya hari ini dosa mereka diampuni oleh Allah berarti apa Sebelas bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia tidak ada gunanya mubadir sungguh terlalu akhirnya setan-setan sami tanglet pilih mekaten kalau demikian saya harus gimana pulang nanti akan saya kirim SMS Bapak Ibu, Raja Iblis mau kirim SMS. Yang mainan HP berarti nunggu SMS -e Iblis. MC. tengah cuma lah otak-otik, otak-otik, otak-otik karo nggawe status ning Facebook e Kiai ini rodok kentir ngono ta kurang ajar ta please please apa Bapak Ibu perintah Raja Iblis supaya manusia jauh dari Allah supaya tidak bisa menjadi manusia yang rukun supaya tidak bisa menjadi manusia yang akur bertengkar, cerai, berai dan lain sebagainya ini perintah Iblis kepada Raja Bala Tentara Setan apa kata Raja Iblis? wahai bala tentara setan hari ini kamu jauhkan manusia dari Allah caranya gimana sibukkan manusia dengan makanan sibukkan manusia dengan minuman sibukkan manusia dengan kesenangan sehingga mereka melupakan Allah dan ternyata Bapak Ibu coba anda lihat malam takbiran yang seharusnya syahdu begitu banyak orang keributan di jalan tawuran seperti di Jakarta di mana balang-balangan mercon balangan-balangan watu kenapa setan sudah mulai operasi coba kita lihat begitu lebaran selesai sholat id kita ujung silaturahmi lanin ponorogo istilahnya apa sejarah, ngalor ngidul pakaiannya anyar subhanallah ibu-ibu jilbab pink kambine pink roke pink sempake pink isine ora mungkin ireng begitu kita bersuka cita riang gembira ngalor ngidul istilah ilmiahnya apa euforia euforia cangkemmu raiso enggak kecodet cangkemmu euforia begitu senang-senang bajunya baru semuanya serba baru makanan dihidangkan di atas meja wes ngombe sirup sak botol mangan kupat sak bungkus bahkan panganan yang dulu meja komplit rengginan marning kuping gajah tai kucing wah lho ning Jawa Timur iki ana panganan jenenge tai kucing hmm. sing mangan ya cangkeme tai iki mau ta bahkan di Ponorogo terindikasi begitu banyak beredar biskuit palsu kalengi kongguan biskuit begitu dibuka isini payek begitu kita senang-senang seperti itu persoalan ibadah begitu adzan duhur datang dari masjid kita baru senang-senang Allahu Akbar Allahu Akbar ibu bapak yang sedang euforia yang sedang sejarah di tempat tetangganya nembe mangan kupat nembe ngombe surup rungut Allahu Akbar Allahu Akbar apa jawabannya wong anggrek adzan menang lali karo pangerane baru lebaran hari pertama wah pemenang cah ponorogo begitu bodoh subhanallah gawe mertoni sosak mene-mene ya udah oh, putar-putar dewe golek bumbu dewe jeblos ke dewe ayo seneng ngalor gitu gawe balon Wah satu-satunya yang punya ciri khas balon tradisi itu ada di Ponorogo buatan wah rokok begitu kita senang senang ngumpul ke balon atau oh, petasan di mana-mana der Begitu kita senang-senang dengan kehadiran hari raya, kita kembali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah begitu luar biasanya tipu daya setan itu sampai kemudian Al-Qur'an mengatakan memberikan warning kepada kita innahu lakum aduwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Dari mana setan menggoda manusia? Al-Qur'an mengatakan summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an ilihim setan itu menggoda manusia dari empat arah dari mana? depan dari mana? belakang dari mana? kanan dari mana? kiri satu-satunya yang tidak ada jalan dari setan adalah dari atas kenapa? karena atas ini adalah jalan hidayahnya Allah dari depan bagaimana setan menggoda manusia wis serasa sholat, salat wong sesuk ki lak wis mati yo mati Orang ana surga neraka kan awakmu kelingan wong urip kuwi mung mampir ngombe plus ngopi karo degan ora usah melu pengajian ning omah nonton TV kalau sinetronnya api GGA ganteng-ganteng asu umpamane seperti itu ini tipu daya setan surga neraka kirano makanya coba anda waspada sekarang banyak orang-orang yang pengen mengatakan kepada kita surga kirano ramalan neraka ramalan maka bapak ibu kalau anda mau tahu disinilah sebenarnya letak diskusi saya dengan mas Deddy Corbusier yang pada akhirnya kemudian dia menyatakan masuk Islam karena begitu banyak perdebatan ilmiah antara saya dengan mas Deddy karena saya meyakini saya memahami Deddy Corbuzier ku wong pinter milo diskusiku kudu luwe pinter daripada master milo nyuwun saya bu, aku lah ngaji karo awakmu ngaji karo Deddy bahasane beda aku ngaji karo awakmu ketemu lonte yo ngajine beda sing paling penak ngaji karo sopo karo lonte ngajine ini usah dhuwur-dhuwur rasa nganggo dalil macam-macam ison delok Pahamu luse itu pengajian paling menyenangkan sedunia wah ngajinya berpahala matanya bervitamin subhanallah itu nih kini tuwek tuwek ya Allah tuwek pengajian perungkaknya selon jaruknya ngini ki orang rumang sani mbah mbah tungkaknya meletek meletek eh lah Mas MC difoto kayak tungkaknya meletek kayaknya rapopo asam urat ada yang punya asam urat malam hari ini tak tambah nih. nanti kalau anda punya penyakit asam urat pulang cari gula batu caranya gimana gulanya dikasihkan asamnya watu nenggi nutui urate insyaallah mari masuk baiklah. remuk dengkulmu setan menggoda dari arah depan rasa percaya karo surga neraka dari arah belakang apa digandoli rasa ngaji warungmu laris tandurmu rong rampung begitu tandur neng sawah dan tandur lawang, Akbar lawang Akbar jawabannya tukang tandur apa nanggung setan subuh krungu adzan salatu khairum minan naum jawabannya apa ente salat ente naun naun orang salat orang apa-apa dari arah kanan setan menggoda dengan mengatakan apa banyak kesibukanmu di dunia hari ini belum selesai kenapa kamu tinggalkan hanya untuk mendatangi perintah Allah rasa mangkat dari arah kiri alah kowe iki kere kowe iki nyambut gawe wae ngopo dadak ning masjid-masjid kiran jamin kowe sugih nyatane mbah kaum nggonku kae lho ben ngurusi wong mati tetep kere mangan nih wong mati mila mbah kaum dungane ya Allah kapan ana wong mati iki cangkeme setan iki modele ngoten niku Milo nyuwun sewu hati-hati dengan tipu daya setan kalau setan wujudnya menungso gampang setan itu kan wujudnya ada dua minal jinnati wanas dari golongan jin dan salah dari golongan jin dan jun kalau digoda setan wujudnya jin gampang le wacak kayak kursi setan itu kau wa ilahukum ilahu wahid lungo omahmu turis ya Umar Al Faruq wedi setan wujudnya jin itu gampang ditakluki Melo kalau rata wedi lah kalau setan sing wujudnya jin sing paling angel niku nakluki setan sing wujudnya jun wujudnya menungso kok awakmu digoda setan wujudnya menungso diwacake ayat kursi hilang apa jegengges gue diajak mabuk ayo mabuk wa ilahukum ilahu wahid apa ya bakal minggat kaya kula umpamane liwat lokalisasi ana mbak-mbak PK ana mbak-mbak PKS wayu umpamane eh PSK kok PKS PSK perempuan suka kelon WTS wanita wanita tahan suntian apa lu ngaku kiai ini londe kok Lanin Jawa Timur jenenge begenggek hmm. nak teng Yogya lonte napa niku lonte bar kelon tele-tele soale MC ini bayar Lawang <laughs> aku ketemu PSK di gudoni ayo Gus kelon. Mau tak cakek wa ilahu kum ilahu wahid la ilaha illallah warahmanur rahim. Ayo ra ilang. Ra ilang. Mila kalau bapak ibu digoda setan wujudnya manusia jangan dibacakan ayat kursi. Caranya bagaimana? Ambil kursinya, lemparkan kepalanya. Setan. Lah sekarang yang paling banyak beredar di Indonesia itu setan-setan yang wujudnya manusia. Provokator, penyebar hoak, hoax. awak mengerti Nabi Adam itu sekali termakan huwaknya iblis itu dikeluarkan dari surga gara-gara iblis mengatakan ini buah surga yang paling nikmat rasanya padahal Al-Quran mengatakan falatak roba hatihi sajaroh Adam dan istrinya siapa nama istri Nabi Adam? Salah bukan Hawa tapi Bu Adam sugeng bojone busuk geng geng MC ini jenenge siapa? Eh? Prawoto bojone buta <laughs> tangga kula jenenge Ngadina nyeluk bojone jeng ya Allah jengat no Prawoto, buta ini Nabi Adam termakan hoax sekali saja dari iblis Allah dipangan ini enak sampai kemudian Adam dan Hawa melupakan perintah Allah fala takrobahadi sajaroh Adam Hawa jangan kamu dekati pohon ini kue ngopo wae ning surga oleh arep kelon jengking yo ya oleh minak jinggo yo ya rapopo apa kuwi minak jinggo miring penak jengking monggo pokoke oleh pering cakak radio <laughs> ngawur pering cakar radio saya jengking saya jero mesti manten anyar iki iki mesti mesti kayak kelompoke elo eh, temanggung udane terus dhuwur si ambung sing ngisor <laughs> cangkem bosok ta bosok bosok no. ngombe ciu sak botole prawata turu ketok jempole wae kayak mesti mbok de prawoto ajur gue wot wot kamu melakukan apa apapun di surga boleh tapi ingat undang-undangnya satu dam apa Tuhan fala takrobahati sajaroh jangan kamu dekati ini tapi iblis menyebarkan hoak bagaimana caranya syaiton Iblis menyebar hoak akhirnya menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Caranya gimana? Membujuk istrinya si Adam namanya Hawa. Wah, ngomong karo bojomu Adam. Iki nyenengke. Mila nyuwun saya lak wong wedok akeh ngomong ngene lumrah. Soale napa Siti Hawa. Cangkeme mangap. Hawa. Lak wong lanang mingkem Adam. lak wong wedok cerewet lumrah hawa lak wong lanang cerewet pengen ngomong aku miftah cerewet ya wes aku meneng kok ngopo aku ras cerewet kowe ora ngrungokke ngajiku wow oh, pering cagak radio Ila mas-mas hati-hati kalau memang cewek itu sifatnya merayu dan menggoda itu sudah dari dulu sejak zaman Hawa ngono oh, mila lumrahe wong wedok wing rayu, wong lanang <laughs> lah saiki kualik wong lanang kok mbebeki karo wong wedok Gue berarti lanang mau diragukan Dek aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet apa ambiar lanang model apa we dek aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi sing wedok lak jawab ya penak mas omonganmu kaya telo empuk tapi nyereti malah iki nom nom rebutan pacar karo kancane seberapa greget kamu oh, aku yang pacaran kamu yang ngetengi iya canom saya dan no bocah orang pacaran kalah karo truk truknya gandengan kok hmm. sopo sing kondo justru semakin banyak gandengan semakin banyak kecelakaan ngono ngono bro aku rapopo aku yang ngono dok aku ora apa-apa ra bojo Maryam ra bojo yo ya mulya ning kowe aja melu-melu meteng kaya Maryam Maryam ra bojo meteng aku ya ora apa-apa ra bojo tapi iso meteng le, lah kuwi ra kaya Maryam tapi diuntal codot sapa codote prawoto. wayai wayai cuman hoak sekali tok enak akhirnya apa Adam terpikat dengan bujuk rayunya Hawa yang sudah dimasuki oleh iblis laknatullah alaih tergoda fazallahumma syaiton maka mohon maaf Adam korban hoak saja dikeluarkan dari surga apalagi kalau kita menjadi penyebar hoak haram masuk surga siapa pembuat huak pertama kali iblis siapa korbannya Adam dan Hawa untung Adam dan Hawa ki oleh syafaatnya kanjeng Nabi akhirnya apa termasuk awak edwi terselamatkan dengan syafaatnya kanjeng Nabi Amin. loh umpama Adam karo Hawa ku oleh syafaatnya kanjeng Nabi apa kira-kira Islam bisa kaya ngene ora iso begitu dapat huak Adam dibuang ngulon ke negara namanya Mesopotamia Siti Hawa dibuang ke timur di negara namanya India mereka pisah bainal masrik wal maghrib antara timur dan barat berapa tahun mereka berpisah ada ulama yang mengatakan 200 tahun ada yang mengatakan 300 tahun golek-golekan begitu mudun yang dunia udo padahal Nabi Adam itu dure pitung puluh dirok telung puluh lima meter bayang no lakwangnya telung puluh lima meter sarunge sepiro kuwi sarunge tok ayo kaya wingi kayak kula takoni Gus jadi korbuser sudah sunat apa belum akhirnya kula jumatan ning Jakarta tak takoni bro ada pertanyaan dari jamaah kamu sudah sunat apa belum kalau saya ngomong Gus pasti nggak percaya saya ini deloan dewe aku mumet ndasku toh bocah duri rong meter awai keker tak buka katoke moro-moro tunggul oh, ini lah ya wah ciloko ya aku dan alhamdulillah Mas Dedi sudah sunat malah ono sing ngomong hoak lo kok ngono kalau di foto di posting baru saya percaya saya akan posting titik Dedi korbuser lah ya akhirnya mereka ini sebelum saya lanjutkan tipu dayanya setan memecah belah bangsa ini akhirnya Adam dan Hawa saling mencari Nabi Adam berjalan dari arah barat menuju ke timur Siti Hawa dari timur menuju ke barat golek golekan sampai Nabi Adam nyanyi lagu ini. NDX Dek koembien janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning malaikate bengok O oh, a ah, O oh, E eh. akhirnya Siti Hawa golek sangka wetan melaku ngulon urung ketemu nyanyi lagu Nevia Valen sayang apa kowe krungu malaikatnya bengok ora golek golek iki ini idik idik idik idik ora ketemu le bertahun-tahun sampai kilawakola disejarahkan 300 tahun Jajal begitu cintanya Adam dengan istrinya pisah telung atus tahun digulai beda karo parawoto urung pisah golek meneh wong wedok kudu paham wong lanang kuwi duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek tegese apa diwaca angel diguak dosa doso ana Quran suwek disimpen sing diwaca Quran sing anyar ngono kowe Mila tau sesuk mulih takoni bojomu, umurmu piro Dik? 50. Nggih pun tak ijolke lawian loro. Sing lucu tangga kula, aku jatuh cinta meneh Aku pengen rabi karo mahasiswi. Carane pripun? Gampang. Lah kowe pengen rabi meneh karo mahasiswi gampang. Bojomu kon kuliah meneh aku. apik banget solusine padake asiap ah, akhirnya golek-golekan sampai satu ketika Nabi Adam dongo marang Gusti Allah ya Allah ya Rob demi kemuliaan nama Muhammad di ars dan di pintu surga tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa Allah kaget kok ngerti Adam karo Muhammad kok ngerti songkongan di Adam kok ngerti kanjeng Nabi Muhammad akhirnya Adam takoni dam dam apa Gus Gus di Allah toh kok Gus Miftah dam dam apa Gus kok kowe ngerti jeneng Muhammad sangka ngendi apa jawaban Nabi Adam alaihissalam wahai Tuhan ketika engkau menciptakan aku dari tanah fihi kemudian kau tiupkan ruh ke dalam ke dalam jasadku farofatu kemudian aku mengangkat kepalaku aku melihat nama Muhammad berjejer di tiang aras dengan namamu coba mila jenengan persani kula ngomong niki mesti merinding kula napa ning masjid kae ana Allah ana Muhammad niku gambaran teng aras jadi nama Muhammad itu satu-satunya nabi yang berjejer dengan nama Allah di tiang ars. Subhanallah. Apa kita nggak beruntung sebagai umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngono kuwi ana wong posting ning Instagram masjid sunnah dan masjid bid'ah ciri-ciri masjid bid'ah ada kaligrafi di dalam masjid cangkemmu buosok apa kowe iki ra tau mlebu masjid Madinah masjid Madinah kayak isine kaligrafi tok lah dolanmu kurang atoh turumu kurang bengi kopimu kurang kental masjid ono kaligrafi ini kok bid'ah yang ngono kuwi ngaji kira ora diwenehi tisu yang ngono kuwi tisu ora e ana amplop kan aku jadi curiga ora sida aku duwe dhewe kiai nggawa tisu dhewe aku khawatir perawat aja lunga ning kene wae aku khawatir lah perawat ngon jenguk tisu engko melasin jenguk magic tisu lah cilaka lah aku kiai Londe yang ngerti yang ada ya ada gawamu eh. selalu ala nabi Muhammad betapa kita bahagianya jadi umatnya Nabi Muhammad nama Muhammad subhanallah tercantum di pintu surga ada tulisan di pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasul Mila nopo kok si irani bocah-bocah kayak nopo. Miftahul jannah. Ayo, selawatan gue. Oh, vo sapa vokalise? kumismu kok jijiki banget toh, dikerok kumis kuwi malah kaya lele lele kowe lak mau kerok kumismu, mesti kowe ganteng eh, orang duduk gitu ku kerokan jadi eh. ono ceritane pendeta tangga kula ono tangga kula to ana cah cilik munggah wit orang ngehu katok ketok manuke pendetane anti celuk eh rene mudun kayak duit saya kata ibu kono gak tuku katok gue mulai duit saya kata mbok mbokne takon lah apa ngapa duit saya kata ibu wah kalau mana uwit lah gue katok karo pendeta kayak duit saya kata ambok nih pengen ada. Ambok nih melu mana uwit iya orang nganggo katok karo pendeta haleluya haleluya turun turun turun turun turun Konco kula niki sendiri cerita turun turun turun turun turun kayak duit mangewu loh anak gak ora saya kata 50.000 kok masuk kulo wong gede gerang orang duit duit kok lima 5.000 tok apa jawabannya pendeta oh, oh, kono gitu kok apa silet salah mikir lah tiga apa ngerok aku kelingan kumis mulu soalnya aku lah bola balik kondo ora nyemak pengajianku kok laku mes kuwi kudune dikerok al satu minal fitroh si khitan loro ngerok kumis telu ngetok kuku papat nyambut bulu ketiak lima mencukur bulu kemaluan wih hukume sunnah milo prawoto dicukur uh, uh. nih ya kuwi mau dicukur dewe, aja juga ning salon gue malah perawatan mau neng salon abad apa mas perawatan cukur cukur nopo mm -mm. malah rebonding barang eh dikira aku mesmu karena aku risi. ya lima ngewe ya Salu ala Nabi Muhammad Ayo, selamat